Yang terakhir kita bahas tentang apa? Tentang perang Hunain. Perang Hunain terakhir ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita membahas tentang Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Dinamakan Tabuk karena tempatnya di daerah Tabuk. Dan sebab daripada peperangan ini Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Terutama orang-orang Romawi setelah mereka mendapatkan kekalahan telak pada perang Muktah. Mereka berjumlah 200 ribu pasukan lebih dikalahkan oleh sekitar 3 ribu. Ini pukulan telak bagi mereka dan mereka sangat takut setelah itu. Karena itu mereka menyusun kekuatan untuk menghabisi kaum muslimin. Jadi mereka khawatir akan dikalahkan lagi mereka siap-siap menyusun kekuatan untuk menyerbu Madinah dengan harapan ketika orang Madinah itu lalai, lengah, mereka dihabisi. Ini sebab daripada peperangan Tabuk. Kemudian juga waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat nomor 29. Surat At-Surat At-Taubah ini banyak berbicara tentang perang Tabuk. Yang mana ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum sawirun." Dan eh, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Tidak pula beragama dengan agama yang benar, agama Islam. Perangi mereka dari kalangan ahli kitab sampai kapan? Sampai mereka membayarkan jizyah, upeti dalam keadaan mereka itu hina. Jadi ayat ini jelas memerintahkan bahwa Islam ini harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Semuanya harus masuk Islam. Hanya ada dua pilihan. Masuk Islam sehingga selamat dan damai. Pilihan kedua, tetap kafir, tidak apa-apa, tapi mau tunduk kepada aturan Islam dan membayarkan jizyah. Dan mereka dilindungi, tidak boleh diganggu. Jadi ketika orang-orang kafir sudah siap, menyerbu Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyusun kekuatan untuk menghadapi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau ditantang oleh orang kafir tidak pernah mundur. Tantangan mereka selalu dilayani. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun kekuatan dengan para sahabat. Saat itu dalam keadaan yang sulit. Perjalanan cukup jauh ke Tabuk dalam keadaan musim yang sangat panas, dalam keadaan kaum muslimin waktu itu miskin, tidak punya apa-apa. Persenjataan apa adanya, perlengkapan apa adanya, semuanya serba apa adanya. Sulit sekali. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk patungan, untuk nyumbang, nyumbang untuk jihad fisabilillah. Sehingga perang Tabuk ini juga dinamakan dengan Ghazwatul Usrah atau Jaisul Usrah. Peperangan ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan sulit sekali. Alhamdulillah akhirnya para sahabat menyambut menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sumbangan-sumbangannya. Ada yang datang dengan harta yang banyak, ada yang datang dengan harta yang sedikit semampunya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu datang dengan seluruh hartanya disumbangkan. Ini ya Rasulullah untuk persiapan perang Tabuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hal abqaita li ahlika syai'a?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata beliau, "Abqaitu lahum Allah wa rasulah." Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Di rumah saya tidak ada apa-apa sekarang habis semuanya. Yang ada hanya Allah dan Rasulnya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu as-siddiq. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu datang dengan membawa separuh hartanya. Separuh hartanya. Kalau punya 2 miliar, yang 1 miliar disumbangkan. Kemudian sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu yang dikenal amat sangat kaya raya, konglomerat, tapi hartanya harta halal. Beliau datang dengan membawa harta yang sangat banyak, lebih banyak daripada harta sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, karena beliau kaya raya, nyumbang banyak sahabat Uthman. Rasulullah SAW senang senang sekali, wajah beliau berseri-seri melihat antusiasnya sahabat untuk menyumbang dalam peperangan Tabuk ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma dharra ma fa'ala Utsman al yaum. Apapun yang dilakukan Utsman setelah ini tidak masalah. Saking senangnya Rasulullah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ini ahli surga. Berbuat apa saja tetap ahli surga. Tidak masalah berbuat apa saja. Jadi ketika muslimin dalam keadaan sulit, kemudian beliau benar-benar memberikan bantuan yang banyak. Rasulullah senang sekali, tepat waktu. Maka dari itu celakalah kaum yang mereka menghina para sahabat, termasuk menghina sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat Uthman ini luar biasa. Kemudian datang pula sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, sahabat Abbas, sahabat Talha, Sa'ad bin Ubadah dan yang lain-lainnya. Semuanya datang memberikan sumbangan-sumbangan. Yang mampu banyak memberi banyak, yang tidak mampu banyak memberikan sedikit. Demikian pula para wanita juga nyumbang semampunya. Di antara yang mereka sumbangkan adalah perhiasan-perhiasan mereka, gelangnya dilempar, disumbangkan, anting-antingnya dilepas, alungnya dilepas untuk persiapan jihad di sabilillah al jihad bil amwal, jihad dengan harta. Rasulullah SAW sangat senang. Mereka-mereka tidak mampu nyumbang, ada yang satu mut, ada yang dua mut. Satu mut ya, cuman satu kepok makanan gandum. Ada yang dua kepok makanan gandum. Nah, kemudian hal ini oleh orang-orang munafik dijadikan kesempatan untuk mengolok-olok kaum muslimin. Di surat At-Taubah itu Allah banyak berbicara tentang orang munafik. Surat At-Taubah itu perlu dibaca. At-Taubah dan Al-Anfal. Gandengannya ya, Anfal dulu lalu At-Taubah. Tidak ada bismillahnya karena ada yang mengatakan itu mula-mula satu surat. Ada yang mengatakan itu karena memang Rasulullah tidak memberikan bismillah sehingga tidak dikasih bismillah dan juga apa namanya isi suratnya hampir mirip tentang jihad, orang munafik dan yang lainnya. Itu aku dibaca. At-Taubah dan Al-Anfal kalau kita baca itu akan timbul iman. Terutama akidah al-wala wal bara. At-Taubah itu diantara namanya adalah surat Bara'ah dan juga surat Al-Fadhihah. Surat pelecehan, melecehkan orang-orang munafik, dibongkar semua sifat-sifat mereka. Termasuk ketika mereka menghina kaum muslimin yang memberikan sumbangan-sumbangannya ini di dalam At-Taubah ayat 79 Allah menyinggung mereka alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adabun alim jadi orang munafik itu ya memang munafik suka mencari-cari mencari-cari kelemahan kalau ada orang nyumbang banyak, dicaci maki. Jadi kalau kita bayangkan itu orang munafik ini kumpul, mengintai orang-orang yang nyumbang. Jadi mengintai orang-orang nyumbang dilihati terus. Kalau ada yang datang nyumbang banyak, wah ini riak ini, ini riak ini, ini pamer ini. Ada yang datang nyumbang sedikit, apa ini sedikit? Tidak butuh Allah dan Rasulnya oh, sedikit gitu. Tidak nyumbang aja sekalian. Lalu yang benar mana? Kalau orang datang nyumbangnya banyak katanya ria, tidak ikhlas. Kalau orang datang nyumbangnya sedikit katanya wah oh, sedikit Allah tidak butuh itu buat apa? Subhanallah. Jadi seperti itu. Dan orang munafik ini selalu ada kapan saja dan di mana saja dan kita harus siap menghadapi mereka. Jangan mundur. Kalau mundur kalah. Jalan terus. Memang inilah kehidupan dunia. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Jangan kita mundur gara-gara orang-orang yang tidak baik. Sudah memang tidak baik ya sudah begitu. Rasulullah SAW adalah manusia paling sabar ketika menghadapi dan menyikapi orang-orang seperti mereka. Kemudian orang-orang fukara dari kalangan sahabat, fakir miskin, kepingin ikut perang. Pingin ikut perang. Jumlah kaum muslimin saat itu sekitar 30 ribu. Mau ikut perang orang-orang miskin. Tapi tidak punya kendaraan, kan butuh kendaraan. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau ikut perang ya Rasulullah. Izinkan kami ikut perang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kendaraannya. Kamu tidak bisa ikut perang, tidak ada kendaraan. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka nangis, nangis, tidak bisa perang. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam surat At-Taubah, yaitu Allah berfirman, لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون التوبة 91-92 Lengkapnya ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum Kulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi Tawallau wa a'yunuhum taqidu min dami hazanan alla yajidu ma yufikun datang ke Rasulullah ya Rasulullah bawalah kami perang kami ingin membela Anda ya Rasulullah kami kepingin mati syahid hidup mulia atau mati syahid Kata Rasulullah, kamu tidak bisa mengikut perang, tidak ada kendaraannya, nafkahnya kurang. Lalu mereka pulang dalam keadaan bersedih, mereka nangis, nangis tidak bisa mengikut perang. Allahu Akbar. Inilah orang beriman. Orang beriman itu senang dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Orang munafik paling benci dengan peperangan. Arahnya kepada kematian paling benci. Dan setiap orang Islam itu harus ada niat dalam hatinya. Untuk berperang membela agama Allah. Hukumnya wajib. Kalau orang mati tidak pernah terlintas dalam hatinya ingin perang bela agama Allah. Maka dia mati masih ada benih-benih kemunafikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dan yang lainnya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu fil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang mati dalam keadaan belum pernah perang dan tidak pernah terlintas dalam hatinya ingin perang bela agama Allah, maka ketika dia mati itu ada cabang-cabang kemunafikan dalam dirinya. Harus ada keniatan, saya ingin bela agama Allah. Suatu saat nanti kalau ada peperangan saya akan bela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka nangis, bersedih, tidak bisa mengikut perang. Kemudian sebagian sahabat yang iba, tidak tega melihat mereka, memberikan kepada mereka persiapan-persiapan sehingga memungkinkan mereka untuk ikut dalam peperangan. Di antara sahabat yang memberikan persiapan untuk mereka itu adalah sahabat Uthman bin Affan dan sahabat Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pada peperangan Tabuk ini pula orang-orang munafik menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi ketika dalam perjalanan mereka menghina Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wal ajban 'inda liqa. Apa itu? Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti qurra itu. Maksudnya kurra adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya ngurusi perutnya saja, doyan makan mereka itu. Dan mereka itu kalau ngomong adalah paling berdusta. Kalau ketemu musuh paling licik. Ini orang munafik. Ngerasani Rasulullah dan sahabat. Ya, emang itulah orang munafik. Selalu cari-cari kesalahan, menjelek-jelekan. Selalu memang jiwanya jiwa-jiwa, jiwa busuk dimanapun dia berada selalu jiwanya Busuk. Tapi kita jangan mundur menghadapi mereka, maju terus. Kebenaran pasti menang. Udah. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mendengar, dia bilang, "Kadzabta walakinnaka munafik." La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau berdusta, kau munafik. Aku akan laporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berangkat sahabat ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia telah kedahuluan ayat yaitu ayat di surat At-Taubah 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila kamu tanya mereka, kenapa kamu mengatakan itu? Maka mereka akan menjawab, kami hanya main-main saja, guyonan saja, bersendakuro saja. Ya Rasulullah, kami tidak serius ya Rasulullah, kami hanya guyonan saja. Daripada dalam perjalanan ini kami capek, akhirnya kami guyonan. Tapi mereka ketika bercanda, wilayah yang mereka masuk, masuki bukan wilayah tempat bercanda. Wilayah agama tidak boleh untuk bercanda. Apa kata Rasulullah? abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum apakah Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kamu jadikan bahan bercanda bahan olok-olokan jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah kamu beriman waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik kendaraannya naik ontanya jalan Orang-orang munafik ngejar-ngejar Rasulullah dari belakang, megang-megang apa ekor ontanya. Rasulullah tidak noleh. Ya Rasulullah, innama kunna nahud wa nal'ab. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Kami hanya bercanda saja, kami guyonan saja, kami tidak serius. Rasulullah tidak noleh. Beliau hanya mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, ayatnya, rasulnya kamu jadikan bahan bercanda, olok-olokan? Jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Jadi begitu. Di antara faedahnya di sini kita lihat bahwasanya menjadikan agama sebagai bahan bercanda ini bahaya. Arahnya menuju kepada kekafiran. Bercanda boleh-boleh saja. Rasulullah juga bercanda. Rasulullah yamzah wa la yaqulu illa haqqan. Beliau bercanda tapi beliau tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Bercanda boleh. Bercanda itu ibaratnya seperti garam dalam masakan. Masakan kalau tidak ada garamnya tidak enak. Ya rasanya itu apa? Hanyep ya. Kalau garamnya kebanyakan ya terlalu asin tidak enak. Kalau garamnya cukup enak. Demikian pun bercanda. Hidup tanpa ada bercanda ya tidak enak, Pegang terus. Ya bercanda seperlunya boleh. Kebanyakan bercanda ya tidak bagus. Akhirnya hidup untuk bercanda, hati menjadi keras, banyak tertawa. Sekali-kali bercanda seperlunya, boleh silakan. Ada waktunya. Tapi kalau mau bercanda jangan memasuki wilayah agama. Agama jangan dibuat bercanda. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran, jangan bisa kafir. Kafir loh, tidak main-main loh. Ini bercanda saja kafir, apalagi ketika serius. Bahkan fonisnya langsung ini. Abillahi ah, wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu iman. Bercanda wilayah agama. Sekarang ini yang sering kita lihat bercanda wilayah agama misalnya bercanda tentang jenggot. Iya kan? Jenggot ini syariat Rasulullah berjenggot. Kalau kita cinta Rasul ya kita berjenggot. Tidak senang jenggot, diam, selamat. Diam adalah emas. Jangan menjadi maki jenggot. Ada orang berjenggot yang nakal, yang jahat, ya salahkan orangnya, bukan jenggotnya yang salah. Tapi kalau saya menjadi mati jenggot, bisa kufur. Ini adalah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang memakai kain di atas mata kaki itu syariat. Kita tidak senang diam, diam adalah emas. Kalau berkomentar macam-macam, ini cingkrang, ini apa, ini kebanjiran, tidak dapat kain, kainnya kurang. Nah, hati-hati kufur. Atau perempuan pakai cadar, akhwat pakai cadar. Ini syariat. Tidak senang, diam. Diam adalah emas. Jangan berkomentar macam-macam. Ini apa? Ninja. Atau apa? Kura-kura ninja. Macam. Oh, jangan. Kafir nanti anda. Kafir. Istrinya Rasulullah pakai cadar semuanya. Ya, bercanda tentang masalah agama berbahaya sekali. Sudah berangkatlah Rasulullah saw dengan para sahabat ada orang-orang munafik tidak mau berangkat. Diajak perang itu paling males. Makanya perang ini adalah ujian. Kalau orang munafik tidak mungkin mau perang. Orang-orang munafik datang ke Rasulullah minta udur, minta alasan. Ya Rasulullah izinkan kami. Kami punya alasan ini, kami punya alasan itu. Yang penting pokoknya kami tidak ikut perang. Wa minhum may yaqulu dalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ya banyak alasan. Banyak alasan untuk tidak ikut perang. Bahkan bilang kepada teman-temannya la tanfiru fil harb. Jangan perang sekarang, musim panas, tidak enak. Wis banyak alasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Rasulullah hanya menghukumi dohirnya saja. Dohir, batinnya oleh Rasul diserahkan ke Allah. Ya, ya, ya, tidak apa-apa. Tapi oleh Allah di kemudian hari dibongkar semuanya. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah untuk menjaga Madinah. Beliau memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala untuk menjaga para wanita dan anak-anak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan bendera terbesar kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bendera komando terbesar dan beliau membagi-bagi panji-panji kepada beberapa sahabat, di antaranya sahabat Az-Zubair Ibnu Al-Awwam membawa panji-panji kaum Muhajirin. Sementara dari Ansor ada dua dari suku Aus dan suku Khazraj. Dari suku Aus diwakili oleh sahabat Usaid bin Hudair dari suku Khazraj diwakili oleh sahabat Al-Habbab Ibnul Mundhir. Berangkat meninggalkan Madinah pada hari Kamis dengan disertai 30 ribu pasukan perang berangkat menuju Tabuk. Berangkat musim panas. Di Arab Saudi itu kalau sudah panas sampai 50 derajat Celcius. Kita kalau mau wudhu pakai air PDAM Saudi tidak kuat kita. Panas kamu pakat. Sehingga di sana itu kalau musim panas itu nyimpen air dulu. Malam nyimpen air itu dibuat besok. Kalau tidak langsung tidak kuat panas. Jadi nyimpen supaya dingin. Bahkan kadang teman-teman bercanda, ini Indomie bisa mateng ini. Di sana kan kena Indomie ya. Saudi itu makan Indomie semua, makan mie. Kasih Indomie, kasih air itu mateng, tangi panasnya. Sehingga orang ketika musim panas kayak gitu Itu butuh minum di Arab Saudi itu satu hari sekitar 4 sampai 8 liter Kalau di Indonesia 2 liter cukup Ini musim panas 4 sampai 8 liter Ini bayangkan musim panas seperti ini Makanan tidak ada, minuman tidak ada, apapun tidak ada. Apalagi kendaraan full AC tidak ada. Naik onta, naik kuda. Terus sekarang Masya Allah full AC semuanya. Bahkan waktu itu 18 orang gantian naik satu onta. 18 orang gantian naik satu onta. Sementara perjalanan demikian jauh ratusan kilo. 18 orang gantian. Kemudian karena tidak ada makanan, akhirnya mereka makan seadanya. Yang dimakan adalah daun-daunan, seadanya daun dimakan. Karena seadanya daun dimakan, akhirnya kena sariawan. Dan dulu tidak ada larutan penyegar cap kaki tiga. Kena sariawan, disebutkan sini. Kena sariawan mulutnya. Kan kalau makan kasar-kasar ya, tidak ada vitamin C-nya itu kan rusak mulut. Ini mulutnya rusak. Kemudian juga akhirnya untuk minum tidak ada. Terpaksa mereka menyembelih onta. Untuk apa? Untuk ngambil simpenan minumnya onta. Karena onta kalau minum, ya, onta bisa nyimpen minuman di sininya. Nyimpen minuman. Jadi nyembelih onta untuk diambil minumannya onta itu untuk diminum. Saking hausnya. Benar-benar perjuangan para sahabat yang luar biasa. Sudah berangkat Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib yang berada di Madinah menjaga wanita dan anak-anak. Beliau mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dicaci maki oleh orang-orang munafik. Sahabat Ali tidak kuat, tidak sabar, dikejar, berangkat. Berangkat sampai ketemu dengan Rasulullah dan sahabat. Mana orang-orang munafik itu? Mau oh, dihabisi oleh beliau? Kata sahabat Ali, ya Rasulullah, Masa saya tidak boleh ikut perang? Semuanya berangkat, masa saya suruh jaga wanita dan anak-anak? Biarkan saya mau perang ya Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah didinginkan. Ama tarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Hai Ali sabar. Apa kamu tidak ridho? Kamu mendapat kedudukan dariku seperti kedudukan Harun dari Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Kamu mendapat kedudukan tinggi kamu ini. Kalau dulu Nabi Musa dipanggil Allah, yang menggantikan adalah Nabi Harun. Dan sekarang saya berangkat, kamu menggantikan saya. Seperti Harun menggantikan Musa. Cuma bedanya, kalau Harun Nabi, kamu bukan Nabi. Dan sahabat Ali mengatakan, Sami'na wa atokna. Berangkat lagi ke Madinah. Kemudian berangkat terus mereka sampai berada di sebuah daerah yang mana daerah itu adalah daerah yang dulu Allah pernah menghukum kaum Samud. Kaum Samud. Mereka di sana, mereka sempat berhenti di sana, sempat ngambil air sumur daerah sana. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang, "Jangan. Jangan berhenti di sini, jangan minum di sini. Semua air yang telah kamu ambil kamu buang semuanya. Ayo kita segera pergi meninggalkan tempat ini." Karena tempat ini adalah tempat turunnya balak dulu ketika kaum Tsamud diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak boleh tinggal di tempat-tempat yang Allah pernah menurunkan balak di sana kecuali sekedar untuk mengambil pelajaran saja. Jadi dilarang ya tempat-tempat yang Allah menurunkan balak dulu, balak kepada kaum Tsamud, kepada kaum siapa, kita tidak boleh tinggal di sana. Kecuali sekedar lewat dalam keadaan nangis untuk mengambil pelajaran. Beliau mengatakan, "La tadkhulu masakinal ladzina anfusahum" illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum. Janganlah kamu masuk ke tempat-tempat yang Allah eh, tempatnya orang-orang yang mendolimi diri mereka, yang Allah menghukum mereka dulu, kecuali ketika kamu lewat dalam keadaan nangis, mengambil pelajaran saja, karena kalau tidak nanti Allah akan menurunkan balak kepadamu, sebagaimana Allah menurunkan balak kepada mereka. Jadi dilarang. Akhirnya Rasulullah SAW ambil menundukkan kepala dan para sahabat berangkat mempercepat mempercepat lajunya untuk segera meninggalkan tempat turunnya balak itu. Termasuk ketika kita haji dan umroh itu ada ketika oh, ketika haji ya itu nanti dari Mina menu, oh, dari Muzdalifah menuju Mina. Itu ada tempat namanya Wadi muhasir, Wadi muhasir. Jadi ketika dari Musdalifah menuju Mina. Nah di Wadi Al-Muhasir ini itu disuruh kendaraan cepat, jangan lambat, cepat. Kenapa? Karena Allah dulu menghukum pasukan bergajah di situ. Pasukan bergajahnya Abroha ketika datang hendak menyerbu Ka'bah, oleh Allah dilempar batu melalui burung ababil di tempat itu, tempat turunnya bala. Nah kalau kita lewat situ disuruh cepat-cepat. Karena tempat turunnya bala. Kemudian di tengah perjalanan pula datang syariat menjamak sholat jamak antara dohur dan asar dan antara maghrib dan isya. Boleh jamak takdim, boleh jamak takfir. Ini keringanan ya jamak. Musafir itu boleh menjamak atau juga orang yang perlu menjamak dia boleh menjamak sekali-kali. Jamak takdim boleh, dohur asar dikerjakan pada waktu dohur. Maghrib Isya dikerjakan pada waktu maghrib atau jamak takhir dohor asar dikerjakan waktu yang terakhir waktu asar maghrib isya dikerjakan waktu yang terakhir waktu isya kalau jamak takdim dikerjakan pada waktu yang pertama itu harus urut dohor dulu baru asar maghrib dulu baru isya karena itu waktunya yang pertama waktu dohor belum asar waktu maghrib belum isya kalau jamak takhir dikerjakan waktu yang terakhir, itu boleh tidak urut. Boleh dohor asar, boleh asar dohor. Boleh maghrib isya, boleh isya maghrib. Karena itu adalah waktu kedua-duanya. Kalau takhir dibolak-balik boleh. Kemudian ketika telah sampai di daerah Tabuk, ada seorang sahabat yang ikut datang ke sana namanya Abu Khaythamah. Abu Khaitamah ini mula-mula mula-mula tidak ikut perang. Tapi beliau bukan orang munafik, orang mukmin sejati. Abu Khaitamah. Ketika itu Abu Khaitamah mungkin lagi tidak ingin tidak ikut perang saja, tapi tidak punya alasan macam-macam, ingin tidak ikut perang. Waktu itu beliau orang kaya raya, beliau masuk ke dalam kebunnya, di sana ada pohon-pohon rindang, ada air, ada istri yang cantik, ketika masuk ke dalam kebunnya kemudian beliau lihat di sini ada pohon rindang, ada air yang enak segar, ada istri yang cantik. Lalu beliau ingat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit. Rasulullah dalam keadaan sulit dengan para sahabat. Wah, ini enggak benar. Ini tidak benar. Yang saya lakukan ini tidak benar. Saya harus berangkat menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tinggalkan semua ini. Subhanallah. Ditinggalkan semuanya berangkat sampai ke Tabuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelah sampai di Tabuk tinggal di sana kurang lebih 20 hari. 20 hari dan ternyata musuh jumlahnya sangat banyak tidak disebutkan pasti ya. Yang jelas jumlah mereka amat sangat banyak. Subhanallah Allah menjadikan musuh itu dengan sendirinya takut luar biasa. Takut sehingga akhirnya sebelum ada peperangan musuh sudah down, sudah kalah, kalah mentalnya. Akhirnya musuh ini berupaya bagaimana caranya sehingga Rasulullah tidak memerangi mereka. Di antaranya mereka mengajak damai. Sudah kita tidak jadi perang, kita damai saja dan kami sanggup untuk membayarkan apa saja yang kalian minta. Tebusannya apa saja kami tebus. Tidak ada perang, tidak ada angin ngalor, tidak ada angin itu takut sendiri, ingin menggagalkan perang sendiri, kemudian ingin memberikan sumbangan sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa. Fadl, sumbangannya mana? Tidak apa-apa. Boleh halal, halal halalan taiban. Ini adalah harta rampasan perang. Kalau tanpa perang namanya faid. Faid dibagi kepada para peserta perang. Akhirnya tidak terjadi peperangan. Jadi Rasulullah SAW tinggal di sana 20 hari. Kemudian pulang pergi semuanya itu menempuh waktu kurang lebih 50 hari. Jadi perjalanannya berangkat 15 hari, pulang 15 hari, tinggal di sana 20 hari. Semuanya adalah 50 hari, hampir 2 bulan. Dalam keadaan yang sangat panas luar biasa. Allahu akbar. Perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu sempat orang-orang munafik akan mencelakakan kaum muslimin. Tapi oleh Allah dibongkar kejelekan mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah tentang nama-nama orang munafik itu dan beliau memberitahukan nama-nama mereka kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala Hudzaifah ibnu Yaman. Itu pada perang perang Tabuk ini. Sehingga sahabat Hudzaifah diberi gelar dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ini tahu nama-nama orang munafik. Sehingga eh, para sahabat takut dengan Hudzaifah ini. Sampai-sampai sahabat Umar datang ke Hudzaifah, "Asamani, hai Hudzaifah, namaku disebut enggak?" Sahabat Umar takut munafik. Kata Hudzaifah, "La, namamu tidak masuk. Wala uzaki fa'adaka ada, yang lainnya saya tidak tidak mau menjelaskan." Sehingga sahabat Hudzaifah ini dijadikan hujah. Kalau ada orang mati, mereka lihat Hudzaifah. Hudzaifah sholat apa enggak? Kalau Hudzaifah sholat, alhamdulillah, berarti bukan munafik. Kalau Hudzaifah enggak sholat, gempar mereka. Jangan-jangan ini orang munafik. Karena menyolati orang munafik enggak boleh. Wala tusalli ala hadim minhum ta'abadan, ta'abadan wala taqum ala qabri. Hudzaifah sahabat Hudzaifah. Para sahabat itu semakin imannya kuat, semakin mereka kuatir jangan-jangan ada kemunafikan. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala salah seorang tabi'in sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Ibnu Abi Mulaikah mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq min anfusihim Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi semuanya takut dalam diri mereka ada sifat kemunafikan sahabat Nabi Sahabat Hudaifah ini luar biasa, Masya Allah. Beliau tahu orang munafik. Betapa banyaknya orang munafik. Sampai-sampai Hudaifah ini mengatakan di dalam riwayat Ibnu Battah. Di dalam kitab Al-Ibanah. Beliau mengatakan, Ya'ti ala nasi zamanun lau romaitahum fisah min yaumal jum'ah lam yusib illa kafiron au munafiqon. Akan datang suatu masa pada manusia ketika kamu lemparkan anak panah ke masjid ketika mereka Jumatan. Maka yang terkena lemparan anak panah itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Kata itu Mereka berada di mana? Di masjid Jumatan. Lalu dilempar anak panah secara acak. Dilempar batu aja acak. Maka yang kena lemparan batu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya orang-orang munafik. Kalau kita bicara agama yang benar, murni, tampak kemunafikan. Dan kita kalau berada di medan dakwah, kita akan tahu itu. Kalau tidak di medan dakwah, tidak tahu. Di medan dakwah tahu sifat-sifat orang munafik. Ibnul Qayyim bicara panjang lebar tentang sifatul munafikin di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Di antaranya beliau sebutkan kisahnya Hudzaifah ini, kemudian juga pernah sahabat Hudzaifah mendengar seorang yang berdoa, "Allahumma ahlikil munafiqin." Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Sahabat Hudzaifah ketika mendengar dia berdoa seperti ini, kata sahabat Hudzaifah, "Ya benar akhi, Lau annallaha halakal munafikin lastauhashtum fit turuqat likillati salik hey anak saudaraku, kalau doa jangan gitu. Kalau doamu dikabulkan Allah, orang munafik dibinasakan semuanya, kamu akan kesepian nanti. Karena tidak ada orang yang berlalu lalang. Jadi kalau doa jangan gitu. Nanti kalau doamu dikabulkan Allah, orang munafik binasa semua, kamu nanti sendirian. Berarti apa ini? Berarti banyak. Di perjalanan, di alam nyata, orang munafik banyak. Di kuburan orang munafik banyak, di Kasin banyak orang munafik, kuburan Kasin ya. Orang sudah mati. Sampai kata Ibnu Qayyim sekarang cari tanah yang tidak ada orang munafiknya repot. Hidup kumpul orang munafik, mati kumpul orang munafik. Naudzubillah. Mudah-mudahan kalau kita nanti mati tetangga kita bukan orang munafik ya. Allahumma amin. Cukup di dunia saja. Kemudian Kemudian ketika perang Tabuk ini pula ada kisah yang sangat menarik tentang Masjid Diror. Masjid Diror. Jadi waktu itu orang-orang munafik mereka membangun masjid di tak di Kuba, di daerah Kuba. Yang mana tujuan mereka ini adalah memecah belah kaum muslimin. Di Kuba ada masjid-masjid Kuba yang dibangun atas dasar takwa. masjid Masjidun Usisa ada takwa. Orang-orang munafik tidak senang kalau kaum muslimin bersatu di masjid Kuba. Mereka bikin masjid sendiri untuk memecah belah kaum muslimin. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat ke Tabuk, mereka datang ya Rasulullah, tolong anda sholat dulu di masjid kita supaya mendapat barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Inna ala safar, walakin idza raja'na insyaAllah. Kami sekarang sedang dalam perjalanan. Nanti aja pulangnya insyaAllah. Setelah kurang dari tabuk, ternyata dapat wahyu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril diberitahu, "Ya Rasulullah, jangan sholat di situ. Itu masjidnya orang munafik. Masjid itu tujuannya adalah memecah belah kaum muslimin." Setelah mendapat wahyu ini, langsung Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan dan membakar masjid itu. Ini namanya masjid Diror. masjid yang dibangun tujuannya untuk ngacau dan memecah belah kaum muslimin. Diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah 108 sampai 110. Walladzina takhadu masjidan dirarun wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin jadi masjid ini dibuat untuk memecah belah kaum muslimin diantaranya. Sudah dibakar, dihancurkan masjidnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendekati Madinah, Rasulullah itu suka dengan Madinah. Beliau mengatakan, "Hadhihi Tabah wa hadha Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Ini adalah Tabah. Tabah di antara namanya Madinah. Jadi nabi Madinah dulu namanya kan Yathrib. Setelah Rasulullah hijrah namanya Madinah. Artinya kotanya Nabi Al-Madinah An-Nabawiyah. Kemudian juga mempunyai nama Taubah, Taibah, tempat yang indah, yang bagus. Dan ini adalah gunung Uhud, gunung yang mencintai kami dan kami mencintai dia. Jadi gunung yang kelihatannya benda mati, batu, itu punya sifat cinta, hidup. Kami cinta Uhud, Uhud cinta kami. Bisa mencintai gunung itu. Bahkan ketika gunung Uhud itu gempa, goyang, kata sahabat Umar, "Ya Uhud." Ya, apa kata kata Rasulullah? Di sini ada Rasulullah, ada Abu Bakar dan ada Umar disuruh diam. Lalu gunungnya diam. Lalu Rasulullah setelah masuk Madinah disambut dengan tola al badru alaina. Tola al badru alaina mintaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a da'. Ini yang sahih itu memang pulang dari pulang dari Tabuk disambut dengan tol al-badru. Adapun yang ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah uh, itu khilaf di kalangan ulama tentang kesahihannya. Kalau pulang dari Tabuk ini sahih tol al-badru. Setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau masuk masjid dulu, sholat di masjid dua rakaat. Ini namanya sholat pulang dari safar. Memang sunnah. Kalau kita pulang dari safar sebelum masuk rumah, masuk rumahnya Allah dulu. Sholat dua rakaat, Kemudian beliau kumpul dengan manusia, dengan sahabat. Biasa beramah-tamah dengan sahabat. Kemudian ada tiga orang sahabat. Sahabat sejati. Yang tidak ikut perang. Bukan orang munafik. Sahabat sejati. Tidak ikut perang. Dan dia tidak ikut perang tanpa alasan apapun. Tiga sahabat ini. Yaitu sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Tiga orang sahabat. Kalau orang munafik kan bohong ya, banyak alasan. Tiga sahabat jujur. Setelah Rasulullah datang, tiga sahabat ini datang ya Rasulullah, kami sengaja tidak mengikut perang. Tidak ada alasan apa-apa. Jujur sahabat ini. Istilahnya menyerahkan diri kalau mau dihukum, silakan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka. Mereka diboikot selama mula-mula selama 40 hari diboikot. Ayo, tidak boleh kumpul dengan tiga sahabat ini. Tidak boleh kumpul. Jangan bicara, jangan ngomong, jangan kumpul, jangan diboikot pokoknya dihajar. Namanya dihajar. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari datang lagi wahyu, istrinya pun harus boikot. Waduh. Mula-mula istri masih melayani, sekarang disuruh boikot juga. Ditambah lagi sampai genap 50 hari. Setelah 50 hari di boykot, sahabat ini sumpeknya bukan main, nangis tok di rumahnya. Di rumahnya nangis, nangis, nangis. di boykot, didiamkan oleh Rasulullah dan sahabat semuanya. Karena dia tiga sahabat ini benar-benar orang yang beriman, Allah menerima taubat mereka. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah 118, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Diterima taubat mereka. Mereka sudah sumpek seakan-akan bumi tidak ada tempat lagi. Lalu Allah menerima taubat mereka bertiga. Ketika datang taubatnya dari Allah dari langit langsung, mereka sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberi kabar gembira, kabar gembira taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah itu membedakan antara orang munafik dengan orang beriman. Orang beriman salah dihukum karena hukuman bagi dia membawa faedah, menyadarkan, memperbaiki. Kalau orang munafik dihukum percuma, tambah jahat, tambah kasar, tambah kejam, tambah rusak. Maka dari itu beliau ketika ketemu orang munafik, beliau bersikap baik luarnya, tapi dalamnya bonci. Ini tidak apa-apa. Ini bukan munafik. Ini adalah strategi dakwah. Strategi dakwah. Kalau munafik itu menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Tapi kalau sikap tidak masalah. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, tapi Rasulullah baiknya bukan main. Soalnya orang kayak dia kalau diboykot, dikasari, tambah ngerusak. Ya. Kemudian ketika pulang itu pula sudah banyak ayat-ayat turun ya tentang orang-orang munafik yang dicampakkan oleh Allah di dalam surat Taubah panjang lebar. Ketika pulang dari perang Tabuk ini datang berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya Najasyi. Najasyi yaitu raja di negeri Habasyah Ethiopia. Dia masuk Islam tapi dia tinggal di negeri kafir dan dia menyembunyikan keislamannya ketika beliau meninggal dunia tidak ada yang tahu kalau dia Islam dan tidak ada yang menyolati. Hari itu juga Rasulullah SAW mendapat wahyu untuk menyolati Najasyi. Lalu Rasulullah mengumumkan kematian Najasyi telah mati seorang yang soleh, hamba Allah yang soleh. Mari kita sholat menyolati dia, yaitu sholat ghaib. Jadi Najasyi disolati sholat ghaib karena dia Islam, mati di negeri kafir tidak ada yang nyolati, maka disolati solat ghaib Ya. Subhanallah ini antara wahyu. Berarti beliau adalah nabi. Ini antara Madinah dengan Ethiopia jaraknya jauh. Hari itu sampai berita. Dan di sini kita bisa mengambil faedah bahwa orang Islam itu harus mengikuti perkembangan. Orang Islam itu harus tahu realita. Harus tahu keadaan saudara kita sekarang di belahan bumi sana, bagaimana keadaan mereka. Ini harus tahu. Kalau Rasulullah dulu tidak perlu baca koran, tidak perlu buka internet, tidak perlu yang lainnya. Kenapa? Dapat wahyu. Nah, kita tidak dapat wahyu, ya harus mencari tahu. Cari tahu, baca koran, ya, internet dan yang lainnya. Bagaimana saudara kita yang ada di belahan bumi sana? Bagaimana saudara kita yang ada di Palestina sekarang ini? Kemarin Yahudi membabi buta di Palestina. Anak-anak kecil dibunuh semuanya. Ibu dengan empat anaknya kecil-kecil dibunuh dengan sadis oleh Yahudi. Subhanallah. Dikubur kemarin. Anak kecil-kecil. Tidak berdosa, tidak bersalah. Biadab Yahudi ini. Kemudian pada tahun ini pula bulan Rajab, bulan Syakban, tadi kan bulan Rajab ya, pada bulan Syakbannya setelah Rajab, putri beliau yang bernama Ummu Kalthum meninggal dunia istrinya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Lalu dikuburkan di kuburan Baqi dan Rasulullah bersedih dengan meninggalnya Ummu Kalthum yang mana sahabat Uthman ini sebelum Ummu Kalthum pernah nikah dengan Ruqayyah. Anaknya Rasulullah bernama Ruqayyah meninggal dunia oleh Rasul dinikahkan dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum meninggal dunia. Rasulullah saya mengatakan, "Lau kanat indi thalitha la zawwajtukaha." Kalau saya masih punya anak putri lagi, tak nikahkan kepada kamu lagi yang ketiga kalinya. Ini menunjukkan bahwa sahabat Utsman adalah sahabat yang baik, yang bersih. Baik ketika Rasulullah masih hidup atau ketika Rasulullah sudah meninggal dunia dan beliau mendapat gelar di antaranya yang mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini pula bulan Dzulqa'dah meninggal dunia pemimpin orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Alhamdulillah legoyo. Ya. Kan nah, gitu ya. Kalau orang baik mati, istirahat dia. Kalau orang jahat mati, manusia istirahat semuanya. Diistirahatkan dari dia. Rasulullah kasihan, ya Allah, ini lara kabeh wong iki. Rasulullah Rasulullah tahu Abdullah bin Ubay ini kalau mati sakit semua. Iya. Kalau istilahnya misak dulu, saya tasik dulu ya, mirnya dulu itu kalau ceramah itu dikepruk malaikat, dikepruk malaikat namanya sakit ini. Sakit semua, dikepruk malaikat. Rasulullah tidak tega, diminta dimintakan ampun oleh Rasulullah, diminta dimintakan ampun kepada Allah. Tapi oleh Allah tidak boleh. Bahkan Rasulullah mau nyolati. Sahabat Umar bilang, ya Rasulullah jangan dia munafik. Kata Rasulullah, tidak apa-apa saya sholati. Karena belum turun ayat. Lalu turun ayat, wala tusalli ala hadim minhum ma ta'abadan wala taqum ala qabri. Enggak boleh nyolati, enggak boleh di kuburannya. Sudah seperti itu. Ya itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah yang singkat tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian sirah ini semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua telah dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di atas agama beliau, mendapatkan syafaat beliau, mendapat minum dari al haut telaga beliau dan kita masuk surga bersama-sama beliau bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.